tentunya kata para ulama bahwa al ummahat madrasatul ula para ibu adalah madrasahnya yang pertama bagi anak-anak. Sehingga Fadilatul Syekh Salih Al-Utsaimin <clears throat> rahimahullah taala beliau menerangkan di dalam kitabnya Hukuk Da'at ilaiha al-fitrah wa qarrarat hal asy beliau terangkan di sana tentang hakul aulad haknya anak-anak kata beliau rahimahullah taala al auladu tashmulul banin wal banat anak-anak mencakup di dalamnya anak-anak laki-laki maupun perempuan wa hukukul aulad kasirah dan hak-haknya anak itu banyak min ahammiha at-tarbiyah. Yang paling pentingnya adalah tarbiyah, pendidikan, pembinaan. Wahya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim. Yaitu pengembangan agama dan akhlak di dalam jiwa-jiwa mereka. Hatta yakunu ala janibin kabir min dhalik sampai mereka berada pada bahagian yang terbesar dari pengembangan agama dan akhlaknya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Tahrim ayat ke-6 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nas wal hijarah wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum jagalah diri-diri kalian wa ahlikum nara dan keluarga kalian dari api neraka quduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita alaihi salatu wasallam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in. Kata Nabi, masing-masing dari kalian adalah ra'in. Seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan masing-masing kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih maka seorang pria dia menjadi pemimpin di keluarganya dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. <clears throat> Maka kata Syekh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah fal auladu amanatun fi unukil walidain. Maka anak-anak itu adalah amanah yang berada pada pundak kedua orang tua. Mas'ulan anhum yaumal qiyamah. Yang kedua orang tua akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang mereka di yaumul qiyamah. Wa bitarbiyatihim at-tarbiyat ad-diniyah wal akhlaqiyah. Maka dengan tarbiyah mentarbiyahi mereka mendidik mereka, membina mereka dengan pembinaan dan pendidikan diniyah dan akhlakiah, pembinaan pendidikan agama dan akhlak, yakhrujul walidan min tabi'ati hadir ra'iyah maka kedua orang tua akan keluar dari tuntutan atas kepemimpinannya. Yasluhul aulad yuslihul aulada fayakunu qurrata ainil abawain abawaini fid dunya wal akhirah. Yang dia akan memperbaiki anak-anaknya sehingga mereka anak-anak itu menjadi qurratu ainil abawain. Penyejuk mata kedua orang tuanya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Yaqulullahu ta'ala Allah ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 21 Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba Allah menyatakan walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum dan disertakan bersama mereka keturunan-keturunan mereka biimanin dengan keimanan alhaqna bihim dzurriyyatahum maka kami maka kami sertakan mereka keturunan-keturunan mereka yakni keturunan-keturunan itu akan dihukumi sama seperti orang tuanya Wama alatsnahum min amalihim min syai' dan kami tidak akan pernah mengurang-urangi dari amalan mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasabarahin. Karena setiap orang, setiap masing-masing orang dia akan tergadaikan dengan apa yang dia perbuat. Alatsnahum kata Syekh ai naqasnahum. Alasnahum maknanya adalah mengurangi mengurang-urangi mereka. Haknya mereka. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita alaihi salatu wasallam juga menyatakan idza mata ibnu Adam in amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal, tiga perkara sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'dih aw waladin salihin yad'u lah tiga hal itu adalah sedekah jariyah ini yang pertama yang kedua au waladin au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dih atau ilmu yang bermanfaat sepeninggalnya awaladin salih yad'ulah atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kata Syekh rahmatullah taala alaih, "Fahada min samarati ta'dibil walad." Ida tarabba tarbiyatan salihah. Maka ini merupakan buah hasil dari pendidikan anak-anak. Ketika kita berhasil mendidik anak, maka dia akan menjadi waladin saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Kapan? Idza tarabba tarbiyatan salihah. Apabila atau idza turabba tarbiyatan salihah apabila dibimbing, dibina, dididik dengan pendidikan yang salihah. Ayakuna nafi'an liwalidayhi sehingga menjadi bermanfaat bagi kedua orang tuanya hatta ba'dal mamat sekalipun setelah meninggalnya kedua orang tua walaqad istahana katsirun minal walidaini bihadzal haqq tetapi sayangnya kebanyakan dari kedua orang tua mereka meremehkan hak ini wa adau auladahum wa nasuhum mereka sia-siakan anak-anak mereka dan mereka lupakan haknya. ka'anna la mas'uliyatalahum alaihim. Seakan-akan tidak ada tanggung jawab bagi mereka atas anak-anak mereka. La yas'aluna aina zahabu sehingga mereka pun tidak mau bertanya kemana anak-anak itu pergi wala mata jauh kapan mereka akan kembali wala man asdiqauhum wa ashabuhum tidak pernah bertanya siapa teman-teman mereka siapa sahabat-sahabatnya wala yuwajjihunahum ila khair bahkan tidak pernah mengarahkan menasihatkan mereka kepada kebaikan wala yanhauna anhu yanhaunahum an syarr bahkan mereka tidak pernah melarang anak-anak dari kejelekan wa minal ajab anna haula harisun kulal hirs ala amwalihim bihifziha wa tanmiyatiha wa sahari ala ma yuslihwa dan yang mengherankan adalah bahwa mereka-mereka para orang tua harisun kulal hirs begitu semangat ala amwalihim bihifziha begitu mereka semangat untuk menjaga harta-harta mereka tanmiyatiha begitu semangat untuk mengembangkan harta-harta mereka. Wasahar ala mayuslihwa. Bahkan semangat untuk begadang malam demi kemaslahatan harta-harta mereka. Ma'annahum yanmuna hadal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Padahal mereka mengembangkan hartanya ini dan mengusahakannya untuk orang lain. Kebanyakan yang demikian. Amal aulad falaisu minhum fi syai'. Adapun anak-anak mereka tidak mau peduli sama sekali. Ma'annal muhafadha alaihim aula wa anfa' fi dunya wal akhirah. Padahal menjaga anak-anak lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia anak-anak itu akan menjadi penolong aunan lahum penolong pembantu bagi kedua orang tuanya bahkan qurrata ainil walidain menjadi penyejuk kedua mata orang tuanya di dunia dan di akhirat lebih-lebih lagi mereka ketika anak ini anak adalah anak yang saleh dia bisa menghantarkan orang tuanya ke dalam jannah Allahumma as al jannah wa kama anna al-walid yajib alaihi taghdiyat jismil walad dan sebagaimana orang tua wajib atasnya untuk memberikan makan tubuh sang anak wa syarab wa kiswati badani bil libas wajib untuk memberikan makan kepada tubuh anaknya memberi makan, memberi minum, bahkan wajib pula memberikan pakaian kepada tubuhnya, tubuh sang anak dengan pakaian-pakaian, kain-kain. Kadzalika yajib alaihi an tughadi qalbahu bil ilmi wal iman. Demikian juga wajib bagi orang tua atas orang tua untuk memberi nutrisi hati sang anak dengan ilmu dan iman. Wajib suruh ruhahu bilibasi taqwa. Wajib juga untuk menutupi ruhnya mengenakan ruhnya itu dengan kain ketakwaan, dengan pakaian ketakwaan. Fakadzalika fadzalika khair. Maka yang demikian itu adalah kebaikan. Wa inna min hukukil aulad ayunfiq alaihim bil ma'ruf. Dan termasuk dari hak anak-anak adalah mereka mendapatkan nafkah yang ma'ruf yang baik min ghairi israfin wala taqsir tanpa berlebihan dan tanpa dikurangi Lianna dzalika min wajibi auladihi alaih. Karena hal itu termasuk dari kewajiban yang harus dipenuhi olehnya kepada anak-anaknya. Wa min syukri ni'matillahi alaih, bahkan itu termasuk wujud syukurnya dia atas nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak orang yang menikah bertahun-tahun tidak memiliki anak, dia meminta, mengadu, mengeluh berkeluh kesah kepada Allah Tabaraka wa taala, meminta untuk dilahirkan anak, diberikan anak. Tapi ketika mendapatkan anak, dia sia-siakan. Dia abaikan, dia acuhkan. Maka ini bukan merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah Tabaraka wa taala kepadanya. Wa, maka wa min syukri ni'matillahi alaih bima atahu minal mal. Ketika kita memberikan kepada anak-anak. Ini termasuk bentuk syukur kita atas nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bima atahu minal mal. Terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya dari dari harta. Wa kaifa yamna'uhumul mal fi hayatihi wa yabkhal 'alaihim bihi. Maka ketika kita memberikan nafkah itu artinya kita bersyukur kepada Allah Maka kata Syekh, "Wa kaifa yamna'uhumul mal al-mal fi hayati?" Bagaimana mungkin dia mewujudkan syukur kepada Allah sedangkan dia menghalangi anak-anak untuk mendapatkan harta di kehidupannya. Wa yabkhal 'alaihim bihi. Dia bakhil tidak mau memberikan hartanya kepada anak-anaknya. liyujmi'ahu lahum fayakhudunahu qahran ba'da mamatihi dia ingin mengumpulkan hartanya untuk anak-anaknya tetapi dia larang dia cegah untuk diberikan kepada mereka sehingga anak-anak itu akan mengambilnya dari dia dengan paksa setelah meninggalnya apakah ini yang diharapkan Tentu tidak. Hatta law bakhila alaihim bima yajib ayak ayakhudhu min malih mayak fihim bil ma'ruf. Sekalipun kalau orang itu bakhil kepada anak-anaknya padahal itu adalah kewajibannya. Kewajiban yang harus diberikan kepada mereka di mana mereka dibenarkan untuk mengambil dari hartanya, harta orang tuanya apa yang mencukupkan bagi mereka dengan secara ma'ruf kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Rasulullah SAW kepada Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha ketika suaminya bakhil kepada dirinya dan kepada anak-anaknya maka Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW apakah boleh aku mengambil dari harta suamiku sekadar apa yang mencukupkan bagi diriku dan anak-anakku. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW dibolehkan yang demikian. Kenapa demikian? Karena ini termasuk dari hak-hak sang anak. Maka demikian juga dengan umahat, para ibu, ketika sudah dititipkan harta oleh suami-suaminya. Jangan kemudian bakhil, Jangan kemudian dia cegah anak-anak itu mendapatkan haknya. Kalau memang mereka membutuhkannya, maka berikan. Tetapi ingat, ghaira israf wala taksir. Jangan berlebihan dan jangan mengurang-urangi. Wa min huquqil aulad alla yafdulu ahadan minhum ala ahad fil ataya wal hibat. Termasuk dari hak anak-anak juga adalah tidak boleh mengutamakan salah satu dari anak-anak di atas yang lainnya. Dalam hal pemberian maupun dalam hal hibah. Apakah hadiah ataukah, ataukah pemberian yang lainnya tidak boleh mengutamakan salah satu dari yang lainnya fala ba'da auladihi syai'an wa yuharrimul akhari maka tidak dibolehkan untuk memberi kepada sebagian anak-anaknya memberi sesuatu kemudian dia haramkan bagi yang lainnya fa inna dhalika minal jur wa dhulm karena yang demikian itu termasuk dari perbuatan jur dhulm perbuatan kejahatan dan kezaliman Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. anna dhalika yuaddi ila tanfiril mahrumin. Karena yang demikian itu akan menghantarkan orang-orang yang tidak mendapatkan bahagiannya menjadi lari, menjadi tidak peduli kepada orang tuanya, tidak mau mendengar perintah orang tuanya. Dan ini salah satu sebab yang menyebabkan kenapa anak-anak itu tidak mau mendengar orang tuanya. Di antaranya karena anak itu merasa orang tuanya pilih kasih. Maka akhwati fillah azani wa kunnallah. kita harus memperhatikan keadaan-keadaan yang seperti ini. Boleh jadi mereka anak-anak itu membangkang, tidak mau mendengar, suka membantah dan sebagainya. Oleh sebab diri kita sendiri. Mungkin kita punya janji, ingin memberi hadiah, ingin memberi ini dan itu. Ternyata tidak kita tepati. Dan ini menyebabkan anak itu lari dari kita. Tidak mau mendengar ucapan kita. Jangankan untuk memenuhi perintah kita, untuk mendengarnya saja tidak mau. Maka kata Syekh rahimahullah taala, "Wali anna dzalika yuaddi ila tanfirin mahrumin wa hudusil adawah bainahum wa bainal mauhubin." Yang demikian itu bisa menghantarkan kepada tanfirul mahrumin, Orang yang merasa tidak mendapatkan haknya akan lari dari kedua orang tuanya. Bahkan akan menimbulkan hudusil adawah bainahum. Akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Wa bainal mahubin. Dan di antara orang-orang yang diberi. Antara yang diberi dengan yang tidak diberi akan bermusuhan nantinya. Secara langsung, tidak langsung, sadar, tidak sadar, kita yang menumbuhkan permusuhan di antara anak-anak kita. Nah, misalkan ketika kita lebih mengutamakan yang paling kecil, biasanya seperti itu. Semua permohonan permintaan yang anak yang terkecil dituruti. Sedangkan yang besar tidak demikian. Maka yang besar akan memusuhi yang kecil. Nah, karena demikian syaitan berusaha untuk menggoda Bani Adam dari berbagai macam arah. Bal rubama takunul adawah bainal mahrumin wa baina abaihim. Bahkan permusuhan itu bisa terjadi antara orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan bahagiannya dengan orang tua mereka. Iya dan bila Kalau sampai anak-anak kita ternyata memusuhi kita sendiri sebagai orang tuanya, maka naudzubillah itu semua tentu yang pertama kali harus kita koreksi adalah diri-diri kita sendiri. Boleh jadi kita punya janji tidak kita menap, tidak menepatinya. Boleh janji boleh jadi kita memberikan harapan yang tidak pernah terkabulkan. Atau boleh jadi kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih mengutamakan yang satu dari yang lainnya. Demikian seterusnya. Sehingga bisa jadi permusuhan itu terjadi antara anak-anak satu sama lainnya. Boleh jadi permusuhan, permusuhan itu antara anak-anak dengan orang tuanya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi Qala wa ba'dun nas yatamayyazu ahadun min auladihi anil akharin bil birri wal atfi ala walidai. Sebagian orang yatamayyaz mengistimewakan ahadun min auladi salah satu dari anak-anaknya anil akharin apakah lebih mengistimewakan si A dari yang lainnya dan seterusnya bil bir wal atfi ala walidai Karena si A lebih meng, lebih mengistimewakan si A misalkan karena si A dia lebih berbakti kepada kedua orang tuanya atau lebih lembut kepada orang tuanya, lebih penurut kepada orang tuanya. Ini juga sikap yang tidak bijak dari orang tua. Karena anak-anak berbeda-beda. Ada yang mudah menurut kepada orang tuanya, ada yang sulit untuk dibujuk, diperintah, dan sebagainya. Sehingga ketika mendapatkan anak yang mudah berbakti kepada orang tuanya, atau anak itu penurut kepada orang tuanya, dia istimewakan anak itu. Ini bukanlah langkah yang bijak. Fayakhusuhu bil hibah wal atiyah min ajli ma bihi minal bir. Sehingga dia istimewakan anak tersebut dengan berbagai macam hadiah, dengan berbagai macam pemberian. Karena anak ini begitu berbakti kepada orang tuanya. Ini juga keliru. Walakin hada ghairu mubarrin li takhsisihi. Maka yang demikian perbuatan yang seperti ini kata Syekh ghairu mubarrar bukan tindakan yang dibenarkan litaksisi untuk mengistimewakan anaknya tersebut sekalipun dia penurut sekalipun dia begitu mudah berbakti kepada orang tuanya fal mutamayiz bil birri la yajuz ayu'ta iwadan an birri maka anak yang diistimewa mumayyaz mutamayyiz yang diistimewakan dengan dengan amalan kebajikannya karena dia penurut, karena dia mudah berbakti kepada orang tuanya, tidak boleh untuk diberikan sebuah balasan, sebuah upah atau yang semisalnya atas kebaikannya, atas kebaikan anak tersebut. Lianna ajra birrihi 'ala Allah karena ganjaran dari kebajikan anak tersebut itu hendaknya Allah Allah yang akan memberikannya tanamkan keikhlasan kepada anak-anak dalam berbuat kebajikan dalam berbakti kepada orang tua tapi bukan dalam bentuk bakhil kepada anak juga tidak demikian tidak bakhil kepada anak-anak juga tidak kemudian mengistimewakan anak-anak yang muda berbakti kepada orang tuanya. Wali anna tamyizal bar bil atiyah yujib ayajibu bibarrihi wa yaralahu fadlan. Karena ketika memberi meng, mengistimewakan anak yang berbakti dengan berbagai macam pemberian atau dengan sebuah pemberian maka akan menyebabkan anak itu takjub kepada dirinya atau menjadikan dirinya bangga atas perbuatan kebajikan yang dia lakukan. Wayarallahu fadlan, bahkan dia akan melihat bahwa dirinya memiliki keutamaan, keistimewaan. Wayan viral akhir sehingga menyebabkan yang lain akan lari. Iya. Karena anak akan melihat menilai ketimpangan sikap yang dilakukan oleh orang tuanya. Oh kenapa abiku begitu lembut kepada si A? Setiap kali dia berbuat baik, selalu diberi hadiah. Selalu diberi ini dan itu. Akhirnya menyebabkan yang lain ingin berusaha menyamai tetapi tidak bisa. Jalan pintasnya mereka akan lari dari orang tuanya. Tidak memperdulikan lagi. Wa yastamir fi uquqihi. Sehingga kata Syekh, dia akan terus bergelut dengan kedurhakaannya. Na'udzubillah. Berarti sadar tidak sadar kita yang menjerumuskan mereka, anak-anak, untuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, kita yang membentuk karakter anak-anak. Ketika kita berbuat baik kepada anak yang mudah berbakti kepada kita, ketika kita berbuat baik kepada anak-anak yang penurut kepada kita, dan mengesampingkan yang lainnya, maka yang lain akan terus bergelut dalam kedurhakaannya. inna la nadri faqad taghayyara al ahwalu. karena pada hakikatnya sejatinya kita tidak tahu terkadang anak-anak itu mudah berubah keadaan itu mudah berubah Fayang fayanqalibul akan bisa jadi anak yang dulunya yang masa kecilnya begitu berbakti begitu menurut ternyata besarnya justru akan naudzubillah dia durhaka kepada orang tuanya wal akbaran bahkan yang dulu kecilnya nakal bandel dan sebagainya sampai dikata-katain dengan kata-kata habis yang lainnya. Kata-kata yang jelek, yang tidak pantas dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah besar, bahkan dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita tidak tahu apa ya apa yang akan terjadi ke depan. Nah, maka berbuat adillah. Kenapa bisa begitu? Kata Syekh li'annal quluba biyadillah karena hati-hati para hamba itu di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikannya sekehendaknya. Wa fi sahihain Sahih Bukhari wa Muslim. Ani Nu'man ibn Bashir diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, ini Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu Bashir ibni Sa'ad wahabahu gulaman. Kata Nu'man bahwa ayahandanya yang bernama Bashir bin Sa'ad beliau pernah menghibahkan, menghadiahkan seorang budak untuk Nu'man فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ketika istrinya protes karena kenapa kok cuma Nu'man saja yang diberikan budak sedangkan yang lain tidak istrinya protes maka diberitakan kasus ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun bertanya kepada kepada Bashir ibnu Sa'ad. Aku waladika. Nahaltahu misla hada? Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ini diberi budak Faqala la, dikatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Farja'hu." Tarik kembali budak tersebut. Nah, wa fi dalam riwayat lain dikatakan, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian Wa lafdin dalam lafad lain disebutkan Ishad ala hadha ghairi. Silahkan kamu ambil saksi persaksian dari selainku atas perbuatan perbuatanmu ini. Fa inilah ushidu ala jur. Karena sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas sebuah perbuatan jahat. Fasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafdhila ba'dil aulad ala ba'din juran. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan orang yang mengutamakan sebagian anak-anaknya atas sebagian lainnya dengan perbuatan kejahatan. Waljur dulmun wa haram. Dan perbuatan kejahatan itu adalah kezaliman dan haram hukumnya. Lakin law a'ta ba'dahum syai'an yahtajuhu akan tetapi kalau seandainya dia memberikan kepada sebagian anak-anaknya dengan sesuatu yang dibutuhkannya wasani la yahtajuhu sedangkan anaknya yang kedua tidak membutuhkannya mislu ayahtaj ahadul auladi ila adawatin maktabiyah seperti misalkan salah satu putra-putranya atau salah satu anak-anaknya ini butuh kepada peralatan perpustakaan atau ilaj atau membutuhkan pengobatan atau zawaj atau butuh pada pernikahan fala ba'sa ayakhussahu bima yahtaju ilaih maka tidak mengapa dia menghususkan kepada putra putranya tersebut dengan apa yang dibutuhkannya. Lianna hada taksis min ajlil haja fayakunu kan nafaqah. Karena penghususan ini sesuai dengan kebutuhan sehingga hukumnya sama seperti nafkah. Nah, Famata qamal walid bima yajib alaihi lil walad min at-tarbiyah wan nafaqah fa innahu hariyun ay wafiqul walad lil qiyam bi birri bi birri walidi wa mura'ati huquqi. Maka kapan seorang kap, kapan orang tua itu bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya atas anak-anaknya? Baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal nafkah fa innahu hariyun maka sangat-sangat mudah sangat-sangat memungkinkan ayuwaffaqal walad lil qiyam bi birri walidihi anak itu di diberikan taufik oleh Allah taala untuk bisa berbakti kepada orang tuanya wa muraati huquqihi dan bisa menjaga hak-haknya. Wa mata walid bima yajib alaihi min dhalik. Dan kapan orang tua itu meremehkan kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya? Karena jadiran bila uqubah. Maka sangat-sangat pantas untuk mendapatkan balasan bi ayyunkirul walad haqqahu di mana sang anak akan berbuat ingkar terhadap hak orang tuanya. wajib yubtala bi'uquqihi jazaan wifaqan dan akan terjatuh ke dalam uququl walidain sebagai balasan atas perbuatan orang tuanya. Wa kama tadinu tudan dan sebagaimana yang mereka alami maka mereka akan berbuat yang sama. Demikian maka ikhwati uh, akhwati fillah azani wa azakunallah demikian dari pembahasan hakul aulad maka kita banyak-banyak mengoreksi diri melihat mengaca pada diri kita sendiri ketika kita melihat kenapa anak ini begini dan kenapa anak itu begitu itu semua berpulang kepada diri kita pribadi. Mungkin kita kurang dalam memberikan hak-hak anak-anak kita. Atau mungkin kita telah memberikan, mengistimewakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Atau kita mungkin melupakan janji-janji yang pernah kita ungkapkan, yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun tidak mau menuruti permohonan kita dan permintaan kita sehingga sangat rentan anak itu akan lari dari kita dan durhaka kepada kita na'udzubillah wa nasallaha salamah wal afiyah naktafi bihadal qadar kita cukupkan sampai di sini wal afu minkum ala taqsir kurang lebihnya saya mohon maaf aku qauli hada astaghfirullah li ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك